melahirkan dua istri yang satu nah, dia itu bibitnya yang lain ini tidak boleh baik itu saudara ibunya ataukah saudara bapaknya jadi sifatnya seperti haramnya dua saudara kandung paham sini nah dua saudara kandung ini dilarang untuk dinikahi tetapi pada saat dia memiliki istrinya eh, yang ini kalau seandainya dia istrinya ini dicerai atau meninggal, dia harus menikahi saudaranya atau bibinya. Sehingga sebenarnya bukan mahram mutlak. Ada mahram yang mutlak seperti ibunya istri. Walaupun istri sudah meninggal atau sudah dicerai, ibunya ini tetap <clears throat> adalah mahram kita. Ya, misalkan ibu kita punya e, istri kita e, meninggal atau kita cerai, maka ibunya ini tetap mahram kita tidak boleh kita menikahinya tapi kalau saudaranya atau bibiknya ini bisa kita menikahinya artinya kita sudah bersalaman dengan bibik iya nah, intinya begitu bibiknya istri bibiknya apa namanya bibiknya istri baik saudara ibunya atau juga saudara bapaknya walaupun mereka Kenapa? Kalau mereka sudah tua. Walaupun ini hukumnya bukan masalah tua atau tidak. Yang jelas e, bersalaman atau menyentuh atau <clears throat> yang lain itu kaitannya dengan mahram. Kaitannya dengan apa? Dengan mahram. <clears throat> Jadi dia tidak boleh bersalaman. Ini kalau bibinya istri.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 Mauqif sikapnya para ulama-ulama dalam artian secara umum. Sudah sini ya? Lah. Kan? Atau belum? Kayaknya sudah ini. Yang punya kitab. <coughs> mau ulama minat tauhid. Eh, hey, musuh-musuh tahu sudah ya kan? Iya. Makanya kita sekarang ada bab baru yaitu mau ulama minat tauhid. Yang habis sisa kita dulu membacanya bagaimana ada pembagian model-model atau eh, kelompok-kelompok para ulama sikap mereka terhadap dakwah dakwah tauhid di mana <clears throat> kelompok pertama dari kalangan ulama yaitu ulama yang benar-benar ulama yaitu mereka yang tahu dan mengerti dan memahami tauhid pentingnya tauhid dan mereka mengetahui kesyirikan dengan berbagai macamnya dan juga bahaya kesyirikan yang ada maka mereka kemudian menjalankan kewajiban mereka sebagai ulama lalu mereka mendakwahkan kepada manusia tauhid dan memperingatkan mereka dari kesyirikan dan para ulama yang seperti inilah yang mereka dikatakan warasatul anbiya pewaris para para nabi karena memang mereka lah yang mewarisi dakwahnya para nabi. Karena dakwahnya para nabi intinya adalah mengajak pada tauhid dan memperingatkan manusia dari kesyirikan dan tauhid. Maka ulama seperti inilah yang sebenarnya disebut sebagai pewaris para nabi yang sebenarnya. Ulama bukan hanya sekedar tahu saja, alim yang artinya e, mengetahui tetapi yang dimaksud mengetahui bukan sekedar tahu akan tetapi juga beramal dengan ilmunya mengamalkan sesuai dengan ilmunya bukan sekedar tahu tetapi dia tidak mengamalkannya maka orang yang betul-betul ulama adalah yang betul-betul melaksanakan ilmu yang dia miliki ilmu yang benar ilmu yang bermanfaat dan cirinya ilmu yang bermanfaat adalah yang diamalkan bermanfaat bagi orang yang berilmu bagi dirinya sendiri dan juga bermanfaat bagi orang lain ini ulama yang <clears throat> yang menjadi pewaris para nabi sehingga kalau mereka itu betul-betul mewarisi dakwahnya para nabi mereka juga akan mendapatkan tantangan sebagaimana tantangan yang dihadapi oleh para para nabi dan ini sebagai konsekuensi dari dakwah. Bahwasanya kalau suatu kebenaran disampaikan, tidak perlu kita mencari musuh. Tetapi sampaikan kebenaran, mesti ada saja yang tidak mau menerima atau kemudian menentangnya, memusuhinya, dan ingin menghancurkannya. Dan ini adalah suatu hal yang yang merupakan suatu sunatullah Kelompok kedua dari ulama, ulama ini macam-macam. Yang kita bicarakan di sini seluruh apa? Yang dinamakan dengan ulama. Bahkan yang sebenarnya bukan termasuk para ulama, tetapi karena disebut manusia sebagai ulama kita kelompokkan di sini. Ulama yang pertama itulah yang sebenarnya betul-betul disebut sebagai para para ulama karena innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Karena sungguhnya yang takut kepada Allah adalah para ulama. Dan orang yang takut kepada Allah adalah orang yang betul-betul mengikuti ilmu yang dia miliki. Dia semakin tahu tentang Allah, kewajiban-kewajibannya terhadap Allah SWT, lalu dia jalankan. Merekalah yang sebenarnya uh, <clears throat> ulama yang betul-betul disebut dalam Al-Quran, Innama yakhshallah min ibadil ulama. Sungguhnya yang takut kepada Allah hanyalah para ulama. Ulama yang seperti inilah yang sebenarnya disebut eh, dalam ayat dalam, ayat ini. Kelompok kedua yang disebut sebagai ulama yang mereka sebenarnya juga tahu masalah tauhid dan syirik bahwasanya inti dakwahnya Nabi Rasul adalah dakwah tauhid dan syirik akan tetapi mereka kelompok yang kedua ini mereka tahu tetapi mereka tidak <clears throat> mampu untuk menjalankan ilmunya tidak mampu menyampaikan ilmu yang dia miliki yang dia terima karena beberapa sebab dan banyak diantaranya yang pertama disebabkan karena <clears throat> karena faktor kepentingan duniawi Sebagaimana disebutkan di sini, kelompok kedua adalah kelompoknya ulama yang mereka meremehkan atau meninggalkan dakwah tauhid yang merupakan asas fondasi Islam. Mereka berdakwah memang mereka menyampaikan ilmu, tetapi di dalam menyampaikan ilmunya mereka cuma berkisar antara ibadah mahdoh, sholat saja menyampaikan masalah Eh, hukum saja, fadail amalan saja dan mereka kemudian mendakwahkan hal-hal yang sebenarnya bukan inti dari dakwah para nabi. Sehingga mereka sebenarnya mereka mengetahui tetapi tidak menjalankan apa yang mereka ketahui. Atau mereka tidak memiliki eh, perhatian yang sangat terhadap dakwah tauhid. Ini. <clears throat> Padahal dakwah tauhid adalah dakwah inti para nabi dan juga peringatan terhadap kesyirikan. Karena inilah sebenarnya yang akan memberikan jaminan atau memberikan sebab pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'adallahu alladziina amanu minkum." Sungguh Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman kata Allah Wa'adallahu alladhina amanu minkum. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian. Wa amilu solihati dan beramal soleh. La yastakhlifannakum fil ardi. Sungguh Allah akan memberikan kekuasaan kepada mereka di muka bumi ini. La fil ardi Kama stakhlafal ladina min qablihim. Sebagaimana Allah telah memberikan kekuasaan kepada orang-orang sebelum mereka. Allah akan memberikan kekokohan mereka. Sebagaimana Allah telah memberikan orang-orang yang bertauhid sebelumnya atau orang-orang yang berkuasa sebelumnya. Wala yumakkinana lahum Dan Allah pasti akan mengokohkan agama mereka ini untuk mereka. Agama Allah dirtadolahum yang diridhoi oleh Allah. Yang Allah ridhoi yaitu agama Islam. Agama yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Kemudian janji Allah yang berikutnya wala yubaddilannahum min ba'di khaufim amna. Dan Allah pasti akan menggantikan mengganti untuk mereka setelah rasa takut mereka itu dengan keamanan. Tapi syaratnya itu setelahnya disebutkan oleh Allah yaitu ya'budunani mereka beribadah kepadaku la yusyriku nabi syai'a yaitu tidak berbuat kesyirikan kepadaku sama sekali dengan sesuatu apapun wa man kafara ba'da dhalik dan barang siapa yang kafir setelah itu wa man kafara ba'da dzalika barang siapa yang kafir setelah itu faulaika humul fasiqun mereka lah orang-orang yang yang fasik ini janji Allah. Janji Allah itu berupa eh, kekokohan seorang dalam agamanya di dunia ini diberikan kekokohan. Dan diberikan kekokohan juga di muka bumi ini kekuasaan sebagaimana telah diberikan kepada Rasulullah SAW dan juga orang-orang sebelumnya, para nabi sebelumnya. Jangan diartikan kekokohan dan kekuasaan itu hanyalah sekedar apa? Eh, kenegaraan, menjadi khalifah, pemimpin akan tapi agama ini dibela oleh Allah SWT dan kemudian diabadikan mereka itulah sebenarnya pertolongan dan kekokohan mereka di muka bumi ini sebagaimana terjadi pada kaumnya Nabi Nuh alaihissalam waktu itu Nabi Nuh berdakwah kepada mereka ya ini tetapi apa mereka memusuhinya dan menentangnya tidak diberitakan bahwasanya Nabi Nuh kemudian menjadi raja tidak, tetapi Allah selamatkan Nabi Nuh dengan beserta apa? Pengikutnya setelah Allah menenggelamkan kaumnya yang menentang. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, apakah disebutkan Nabi Ibrahim menjadi raja setelah itu, penguasa? Tidak. Akan tapi Nabi Allah Ibrahim diselamatkan oleh Allah dan eh, diselamatkan dari eh, dari kekafiran yang ada pada kaumnya. Nabi Allah Ibrahim diberikan kebebasan dibakar dan tidak apa terbakar oleh mereka. Disitulah banyak kemudian Nabiullah Ibrahim mendapatkan <clears throat> pengikut dari kejadian tersebut. Demikian juga Nabi Musa. Tidak disebutkan Nabi Musa kemudian menjadi raja. Nabi Isa apalagi diangkat ke langit dan tidak menjadi seorang apa? Seorang raja. Dan demikianlah Islam Inti dakwah itu bukanlah untuk mencapai titik puncak kekuasaan, tetapi adalah mengajak manusia menuju apa? Menuju tauhidullah. Inti dakwahnya semua nabi dan rasul itu adalah mengajak kepada tauhid, tauhidullah dan meninggalkan kesyirikan. Sekarang kita lihat berapa banyak nabi yang diceritakan di dalam Al-Qur'an menjadi raja atau menjadi penguasa. Tidak lebih dari separuh Eh, atau satu tangan seandainya mau dihitung yang disebutkan di dalam Al-Quran bahwasanya mereka betul-betul memiliki apa eh, menjadi apa raja atau kekuat atau penguasa atau kepala negara Rasulullah taruhlah dia sebagai apa eh, sebagai nabi dan sekaligus memimpin negara ini dan kemudian setelah itu Nabi Sulaiman dan Nabi Daud setelah itu siapa? Eh? Yusuf pun bukan seorang apa? Raja. Dia hanya seorang gubernur, seorang bendahara. Rajanya sendiri bukan orang muslim. Ini taruhlah kita eh, kita masukkan siapa Nabi? Nabi Yusuf sebagai seorang bendahara. Eh, siapa yang terakhir? Eh, Nabi Musa, taruhlah Nabi Musa. Walaupun nggak disebutkan Nabi Musa menjadi seorang apa? seorang raja waktu itu. Ya, ini akan tapi di sini menunjukkan bahwasanya mereka yang disebutkan dari jumlah para nabi yang sedemikian banyaknya ratusan bahkan dalam satu riwayat disebutkan ribuan ya, ini kalau rasul jumlahnya ratusan maka para nabi selain rasul itu jumlahnya disebutkan ribuan karena setiap kaum itu ada ada rasul oleh karena itu ini menunjukkan bahwasanya para nabi dan rasul tujuan dakwah mereka bukanlah apa? Bukanlah kekuasaan. Allah SWT tidaklah menceritakan keberhasilan mereka dengan kekuasaan. <clears throat> Tapi keberhasilan mereka dengan mereka telah menyampaikan risalah dari Allah SWT itulah namanya keberhasilan. Entah itu pengikutnya satu, pengikutnya dua, atau bahkan tidak ada pengikut sama sekali disebutkan dalam hadis bahwasanya Rasulullah SAW menceritakan bahwasanya nanti akan ada nabi mereka bersama rohtun beberapa belas orang atau beberapa orang saja ada bersama nabi yang mereka itu jumlahnya banyak jamaah besar dan ada yang bersama nabi cuman satu atau dua orang dan ada juga nabi yang tidak ada sama sekali pengikutnya. Ada nabi yang tidak ada sama sekali yang mengikuti. Kira-kira ukurannya kalau seandainya kita ukur keberhasilan dakwah, kira-kira siapa yang berhasil? Apakah para nabi yang pengikutnya cuma satu dua orang atau apalagi yang tidak punya pengikut? Dakwahnya berhasil atau tidak? Berhasil atau tidak dakwahnya? Kalau ukuran kita nggak berhasil. Iya nggak di sini? Kalau menurut ukuran kita, ukuran sekarang ini adalah semakin banyak pengikut suara masuk yang nyoblos kepada apa? Eh, kelompok kita. Nah ini kepada partai kita. Wah ini dakwah kita berhasil. Nah ini. Ini ukuran apa? Sekarang ini. Banyak yang nyoblos, banyak yang mengikuti, banyak yang jadi anggota di sensus anggota organisasi ini sekian ratus ribu sekian juta orang nah, ini wah berhasil berarti kita berhasil dakwahnya ini ukuran ukuran kita sekarang tapi kalau dilihat dari ukuran kacamata Islam dan ukuran Allah Subhanahu wa taala keberhasilan dakwah bukan letaknya pada jumlah manusia yang ikut walaupun Rasulullah SAW membanggakan banyaknya banyaknya pengikut Rasulullah akan tetapi ini bukanlah ukuran keberhasilan suatu dakwah. Akan tetapi ukuran keberhasilan suatu dakwah adalah keikhlasan seorang dai. Kemurnian dakwahnya seorang dai dan dia tujukan hanya kepada Allah. Dan yang kedua benarnya dakwah. Adapun hasil dakwah dalam artian pengikut yang mengikuti dakwah walaupun satu dua orang tetapi mereka mengikuti dengan sebenar-benarnya maka itu lebih baik daripada ribuan manusia atau bahkan jutaan tetapi hanya simpatisan saja tidak mengamalkan ilmu yang disampaikan olehnya atau bahkan walaupun tidak punya pengikut tetapi dia betul-betul menyampaikan dan istiqomah di atas dakwah walaupun tantangannya eh, semua orang menentangnya maka dikatakan namanya Nabi itu tidak ada yang katakan berhasil, tidak berhasil. Rasulullah SAW ketika menceritakan ada Nabi yang tidak ada pengikutnya sama sekali, tidak menyatakan Nabi itu tidak berhasil, tapi diceritakan bahwasanya mereka adalah para pemimpin, orang-orang terbaik di dunia ini adalah para Nabi, dan mereka telah menyampaikan risalah dakwah dari Allah SWT. Wa Tidaklah Allah mengutus seorang Nabi kecuali apa? Itu sudah pilihannya Allah. Kalau seandainya kita katakan seorang nabi tidak berhasil, berarti Allah salah dalam memilihnya. Kenapa kok milih dia? Ketika dakwah tidak ada yang yang ikut. Ya nggak di sini. Berarti kalau seandainya kita menuduh keberhasilan dakwah adalah dengan jumlahnya banyak pengikut, maka kita sebenarnya menuduh Allah SWT telah salah di dalam memilih seorang nabi yang akhirnya nabi itu tidak dapat apa? pengikut maka kita harus kembalikan prinsip dakwah ini dan ukuran kita menilai keberhasilan satu dakwah bukanlah banyaknya orang yang ikut bukanlah banyaknya orang yang yang dia itu menerima dakwah walaupun kita berbahagia dengan banyaknya orang yang mengikuti dakwah karena itu adalah ada, ada tujuan yaitu kita mendapatkan pahala dengan banyaknya orang yang mengikuti kita dan orang yang mengamalkan Islam ini sebagaimana apa yang kita uh, sampaikan, maka itu adalah ganjaran bagi dakwah kita. Akan tetapi kita serahkan sebenarnya hasil itu kepada kepada Allah Subhanahu wa taala. Keikhlasan itulah yang sebenarnya menjadi ukuran keberhasilan suatu dakwah. Keberhasilan seorang hamba di dunia ini ketika dia mentauhidkan Allah dan kemudian dia mentaati utusan Allah SWT dan menjalankan Islam ini sesuai dengan apa yang dibawa oleh utusan tersebut. Maka syarat asasi, syarat prinsip yang harus dilaksanakan dalam dakwah adalah tauhid yang pertama. Dan yang kedua adalah apa? Kebenaran dakwah, kesesuaian dakwah dengan manhajnya, dengan metodenya, dengan jalan yang telah dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Nah, ini. Kelompok ketiga dari ulama adalah mereka yang meninggalkan tarakud dakwah ila tauhid. Mereka meninggalkan dakwah. Memuharabat syirki dan memerangi kesyirikan khaufan min muhajamatin nasilahu. Karena khawatir dimusuhi orang. Kalau yang kedua tadi dia meremehkan dakwah, mereka meremehkan dakwah dan tidak memandang bahwasanya inti dakwah adalah tauhid, tapi justru yang penting adalah apa? Eh, yang lainnya masalah politik itu harus penting diutamakan. Ada lagi yang paling penting adalah fadilul amal. Yang paling penting adalah eh, adalah dakwah untuk mengajak mendirikan khilafah, mendirikan daulah kekuasaan. Yang penting adalah jihad. Nah, masing-masing membawa apa? Membawa merek sendiri-sendiri. Ada mereknya jihad, ada mereknya yang lainnya akan tetapi eh, mereka tidak memberikan perhatian yang lebih atau perhatian yang eh, maksimal atau utama terhadap tauhid. Yang kelompok ketiga ini mereka sebenarnya tahu. Mereka sebenarnya apa? Tahu. Ya ini, tapi mereka meninggalkan bukan karena mereka tidak tahu tetapi karena khawatir dimusuhi oleh apa? manusia. Kalau saya dakwakan tauhid ini, saya khawatirnya apa? Banyak orang yang mau menentang memusuhinya eh, ini ya yes, kita nasionalan saja tahu istilah nasionalan ya dan yang penting pokoknya yang ada itu ya di eh, ya tidak usah terlalu terlalu dibahas ya diikuti saja alurnya dan alurnya tidak perlu yang menyimpang eh, karena yang menyimpang banyak orang kalau kita menentangnya maka kita akan apa eh, akan terkena dan akan di eh, dimusuhi dan akhirnya kita nggak laku dakwah kita. Nggak ada yang manggil, tidak ada yang apa? Memakai. Maka kekhawatiran inilah yang sebenarnya banyak mempengaruhi seorang dalam berdakwah. Faktor-faktor ini. Oh, nanti kalau saya eh, mendakwahkan tauhid, nanti orang pada pada lari, pada tidak suka, pada tidak apa? Eh, tidak mau menerima dakwahnya. Ini, au khaufan ala atau takut dengan profesinya, jabatannya. Terlanjur sudah punya jabatan. Nah ini, kalau dia apa? Nah, dalam jabatannya dia itu berdakwah mendakwahkan tauhid, nggak naik pangkat. Eh, atau bahkan bisa turun dan bahkan bisa di eh, <clears throat> dikeluarkan dari jabatannya. Maka dia kemudian apa? Kalau begitu tidak usah saja. Yang biasa-biasa saja. Ini Wadhaifim wa marakisim dan konsentrasinya atau eh, keahliannya. Fakatamul ilma sehingga dia menyembunyikan ilmu. Alladzi amarahumullah yang Allah memerintahkannya mereka bitablighi linnas untuk menyampaikan kepada manusia. Dakwah tauhid ini harus disampaikan. Kesyirikan harus disampaikan. Maksudnya supaya orang itu berhati-hati dari kesyirikan memang pahit untuk menyampaikan kesyirikan. Mesti ada saja yang apa? Menentangnya. Tetapi itu suatu keharusan dalam dakwah tauhid. Tidak mungkin menyampaikan dakwah tauhid tanpa membahas masalah kesyirikan. Walaupun mungkin bahasanya kita sampaikan dengan bahasa selembut mungkin, tapi kalau sudah menyinggung masalah syirik, maka tentu kita harus apa? Menyampaikannya. Dan tentu pasti ada ada ada saja orang yang eh, menentangnya dan tidak mau Eh, tidak menerimanya dan itu sudah konsekuensi. Nah, ini bahkan banyak di antara eh, penentang dakwah sepanjang sejarah para nabi dan rasul yang menentang mereka justru adalah para pembesar dan para penguasa. Nabi Musa dengan Firaun, Nabi Ibrahim dengan Namrudnya, Nabi Nuh dengan penguasa kaumnya, tokoh-tokohnya, Rasulullah SAW dengan kaum Quraisy dan tokoh-tokoh Quraisy, ini para pembesarnya Nabi Isa dengan para raja waktu itu dan berbagai macam kisah yang disebutkan dari para nabi kisahnya para nabi dan rasul kebanyakan yang menentang mereka dan musuhnya adalah apa? adalah para tokoh karena dengan dakwah tauhid ini tokoh yang sebelumnya diagungkan harus turun dari apa? pengagungan manusia harus mengagungkan Allah SWT saja tidak mengagungkan apa? penguasa atau Ah, raja. Ketika raja itu biasanya disembah, disujud, disujudi, dihormati dengan ditunduki. Nah, seorang nunduk rukuk bahkan kalau seorang itu datang harus berdiri, maka ketika dakwah ini datang, dakwahnya Rasulullah dan dakwahnya para nabi, dihilangkan itu semuanya. Maka bagaimana orang yang biasanya dihormati, dicium atau dia apa namanya, ditunduk, eh, merunduk kepadanya, tiba-tiba kemudian apa? hanya bersujud kepada Allah SWT sementara dia juga harus bersujud kepada Allah berdiri sama tinggi duduk sama apa rendah nah ini dengan sama rata yang sebelumnya mereka harus duduk di atas apa sehingga sana dan yang lainnya harus duduk di bawah nah ini maka di sini adalah satu apa penyakit memang hati ini punya apa penyakit yaitu hubur riasah cinta untuk di dihormati diangkat jadikan ah, tokoh pemimpin. Nah, kalau ini sudah menjadikan sesuatu tujuan dan kecintaan, maka ini akan berat untuk ditinggalkan. Nah, ini hanya orang yang dirahmati oleh Allah, hanya orang yang diberikan petunjuk oleh Allah yang bisa meninggalkan kecintaan dan kesukaan atau hirah ketamakan terhadap kepemimpinan, ketamakan terhadap penghormatan yang berlebihan dan ini adalah merupakan tantangan setiap zaman dan bahkan dari diri kita sendiri dari diri sifat-sifat manusia punya sifat seperti ini makanya jangan heran kalau seandainya apa yang justru menentang banyak adalah apa tokoh yang merasa eh, khawatir jabatan atau kedudukannya mulai apa nah ini merosot atau turun gara-gara dakwah tauhid maka ini yang perlu di eh, diperhatikan <clears throat> maka disinilah letak eh, <clears throat> letak inti dari dakwah. Kenapa manusia atau para ulama yang disebut sebagai ulama kalangan manusia banyak mereka meninggalkan dakwah tauhid. Tidak mau mendakwahkan tauhid karena salah satunya ini. Ini khawatir. Innal ladina ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman innal ladina yaktumuna ma anzalna minal bayinat. Sungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang kami turunkan minal bayinati dari al bayinat hujah-hujah yang jelas yang gamblang yang begitu jelasnya wal huda dan petunjuk dari Allah SWT min ba'di ma bayyanahu linnas setelah kami jelaskan dengan gamblang kepada manusia fil kitab di dalam Alkitab ulaika yal'anuhumullah mereka lah sebenarnya yang dilaknat oleh Allah ya ini wa yal'anuhumul la'inun dan dilaknat oleh para pelaknat Bukan hanya Allah saja yang melaknat, tapi para apa? Eh, yang melaknat malaikat dan makhluk yang melaknat mereka. Ini merupakan eh, suatu <clears throat> keharusan bahwasanya orang yang dia itu menyembunyikan ilmu, menyembunyikan apa yang datang dari Allah SWT maka sebenarnya mereka justru akan apa? mendapatkan celaan, mendapatkan laknat dari Allah dan bukan hanya dari Allah dan juga dari selainnya dari manusia. Qala ta'ala fi haqqid du'at Allah SWT berfirman tentang kaitannya dengan orang-orang para pendakwah. Allah SWT berfirman, Alladzina yuballighuna risalatillah Orang-orang Ini sifatnya orang yang dipuji oleh Allah SWT Siapakah orang yang memiliki sifat da'i Siapakah yang disebut sebagai da'i ilallah Orang yang betul-betul menyeru kepada Allah Orang yang betul-betul berdakwah karena Allah mereka adalah alladzina yuballighuna risalatillah. Mereka orang-orang yang betul-betul menyampaikan risalahnya Allah. Menyampaikan risalahnya Allah SWT apa yang diinginkan oleh Allah apa yang disampaikan oleh Allah kepada Rasulnya diwahyukan dan kemudian Rasulnya menyampaikan kepada umatnya Wayah yakhshawnahu dan yang kedua adalah orang-orang yang takut kepada Allah menyampaikan risalahnya Allah dan kemudian takut kepada kepada Allah wala yakhshawna ahadan illallah dan yang kemudian yang ketiga dan mereka tidak takut seorang pun kecuali hanya hanya Allah. hmm. Ketika mereka berdakwah tidak takut dengan tantangan dalam dakwah ini. Tidak takut dengan celaan orang yang mencela. Maka inilah sebenarnya hakikat para dai yang betul-betul dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Rasulullah SAW bersabda, "Man katama ilman, barang siapa yang menyembunyikan ilmu, aljamahullah, Allah akan aljamahu." Dicocor hidungnya sebagaimana apa? Eh, kuda itu al jama al jama itu dimasukkan tali ke dalam apa hidungnya supaya bisa dikendalikan nah, eh, itu keluh nah, eh, bahasa keluh itu apa bahasa Indonesia nya itu Allah akan jadikan Allah akan keluh dia dengan lijam dengan keluh dari apa dari neraka maksudnya diadab mana yang lebih sakit daripada apa dikeluh kuda atau binatang sapi itu kalau sudah dimasukkan maka mereka akan apa? Eh, akan tunduk. Kenapa? Karena kalau mereka ditarik, nah ini ini adalah satu hal yang apa? menyakitkan. Nah, Sakit kalau seandainya mereka tidak apa? Eh, tidak mengikuti. Oleh karena itu, eh, kalau liar eh, belum dikeluh maka tidak akan apa? mudah ditaklukkan. Tapi kalau sudah di dikeluh ini tadi maka akan sangat mudah ditaklukkan maka kaum orang-orang yang mereka itu menyembunyikan ilmu coba yang ini bahayanya menyembunyikan apa ilmu bahayanya menyembunyikan ilmu ilmu yang seharusnya disampaikan ilmu yang seharusnya sudah disampaikan kepada manusia tidak disampaikan dan tidak didakwahkan atau disembunyikan karena ketakutan-ketakutan yang tersebut di atas tadi maka Allah akan nah, keluh dia dengan lijan dari api neraka waliyadubillah kita berlindung kepada Allah SWT nih hmm. ini yang <clears throat> kelompok ketiga yang kita khawatirkan jangan sampai kita menjadi apa e, dai yang kita takut dalam menyampaikan menyampaikan dakwah tauhid ini yang keempat kelompok yang keempat ulama yang masyayikh yang yu'ar itu dakwah ini lebih parah lagi bukan lagi mereka takut tapi diam saja ini masih mending sebenarnya. Walaupun ancamannya sudah lijam dari nar. Sudah keluh dari api api neraka. Tali kekang, tali kendali dari api neraka. Ini sudah merupakan ancaman yang berat. Ini baru orang tahu tidak menentang dakwah, tidak mengusir dakwah tauhid ini. Tetapi mereka cuma menyembunyikan, tidak mau mendakwahkan karena takut kepada manusia. Mereka bahkan tidak mau apa? bergabung atau bergaul dengan para ahli tauhid karena juga khawatir. Ya ini. Adapun yang keempat lebih parah, yaitu ulama wal masyayikh para para para masyayikh yang man yu'aridu da'wata ila tauhidillah yang justru menjadi penentang dakwah. Ini lebih apa? Ah, lebih berbahaya lagi, artinya lebih parah dosanya orang yang seperti ini. Penentang dakwah Nah, ini menentang dakwah tauhid. Fi du'ai wahdah dalam menyeru kepada Allah semata. Ajakan dia menentang ajakan untuk berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa adami du'ai ghairillah Dan menentang orang yang mengajak untuk tidak berdoa kepada selain Allah. Minal anbiya baik itu para nabi. Karena tidak boleh seorang itu berdoa kecuali hanya kepada Allah. Walaupun dia nabi tidak boleh seorang berdoa. Tidak boleh seorang itu minta kepada Nabi walaupun Nabi yang paling dekat Rasulullah SAW kekasihnya Allah, eh, kekasihnya Allah Subhanahu Wa Taala, eh, Rasulullah SAW itu pun kita tidak boleh berdoa kepada Rasulullah. Isti'anah, istighosah kepada Rasulullah, bernadar untuk Rasulullah ini sama sekali tidak tidak boleh. Atau kepada malaikat Jibril sekalipun. Nah, ini Rasul yang diutus oleh Allah Sayyidul Malaikah pimpinannya para malaikat malaikat yang paling dekat dengan Allah adalah Jibril itu pun kita tidak boleh untuk berdoa kepada Jibril karena tidak ada yang bisa mengabulkan doa kecuali hanya hanya Allah SWT maka di sini disebutkan eh, kelompok yang keempat ini orang-orang yang mereka menentang dakwah tauhid bahkan mereka lebih parah lagi mengajak untuk berdoa kepada selain Allah. Ini bukan lagi ulama sebenarnya. Ini mereka lebih dekat kepada kaum musyrikin daripada kepada kaum muslimin. Wal aulia apalagi di bawah para nabi itu para wali. Hanya saja ada di sebagian kaum muslimin, eh, sebagian umat ini yang mereka mengatakan bahwasanya wali itu di atasnya para rasul. Wali itu di atasnya para rasul di bawahnya nabi dibalik nabi itu sebenarnya di bawahnya pak rasul rasul di atas lebih daripada sekitar nabi tapi mereka membalik dan ini akidahnya dalam uh, akidah torekot di dalam akidah torekot sebagian torekot yang hulu yang berlebihan sudah mencapai torekot yang uh, yang seperti ini mereka mengatakan derajatnya para wali itu adalah derajat di antar di atasnya rasul di bawahnya Nabi. Jadi Nabi yang paling tinggi. Nah, ini. Kenapa demikian? Kenapa mereka kok me, me, menyebutkan demikian? Mereka ingin supaya apa? Nabi Khidir di atas ini. Nabi dia. Bukan Rasul. Nah, ini, ini maksudnya. Kalau na, Rasul itu Musa. Nah, walinya siapa di antara ini? Mereka tidak berani untuk mengatakan lebih dari Khidir. Nah, ini, maka mereka mengatakan apa? Wali itu di atasnya Rasul, di bawahnya apa? Nabi. Nah, ini lebih parah lagi. Eh, kalau begitu semua Rasul dan semua Nabi Muhammad Rasulullah SAW adalah Rasul. Ya kan sini? Nah, ini dan kemudian apa? Semua para Nabi, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa adalah para Rasul. Berarti para wali di atasnya mereka. Dan ini diungkapkan oleh mereka yang mengaku sebagai wali ini tadi, yang sebenarnya adalah bukan Wali Allah tapi adalah wali apa? Wali syaitan. Mereka mengatakan para nabi dan rasul itu bukan hanya bukan hanya rasul saja, tapi akhirnya apa? Semua para nabi dan rasul mereka hanyalah berada di pinggir pantai. Di pinggir apa? Pantai dalam memahami agama ini. Akan tetapi para wali mereka sudah mencapai dasar lautan menyelam dalam apa? Lautan. Nah, ini hebat. Ini ya, nah, ini hebat. Lebih daripada sekitar apa? Nah, para nabi dan rasul. Ya, ini. Wal amwat dan mereka juga apa? Nah, apalagi berdoa kepada orang yang mati karena orang yang mati menurut mereka lebih dekat kepada Allah daripada orang yang hidup dan lebih mampu untuk mengabulkan doa dan Eh, menyampaikan doa kepada Allah daripada orang yang masih hidup. Ini keyakinan-keyakinan yang lebih apa? Lebih parah lagi. Li'annahum yujizuna dalika. Karena mereka ulama yang seperti ini membolehkan. Bahkan apa? Bahkan mengajak orang kepadanya. Eh, bahkan mereka lah yang memimpin. <clears throat> ini. Wa yusrifunal musarrifunal ayatil waridah. Mereka memalingkan ayat-ayat yang disebutkan fitahdiri di dalam memperingatkan mintu du'ai dalam berdoa kepada selain Allah fi musyrikin kepada kaum musyrikin wa annahu la yujad ahadun minal muslimin dan mereka mengatakan bahwasanya sekarang ini tidak ada kaum muslimin yang mereka itu dahlan fi syirki yang mereka berbuat kesyirikan pokoknya sudah bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sudah selamat gak akan masuk apa neraka. Nggak akan pernah dinamakan berbuat syirik. Tidak ada perbuatan syirik. Kalau sudah mengucapkan apa? La ilallah wa Rasulullah. tidak nah, akan ada mereka yang berbuat apa? Syirikan selama mereka mengakui Allah satu-satunya pencipta. Keyakinan seperti inilah yang disampaikan. Padahal yang namanya seorang mengucapkan Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Rasulullah bisa jadi orang munafik. Zamannya Rasulullah siapa orang munafik? Mereka kalau salah di, di, di soft depannya Sof paling apa? Paling depan. Abdullah bin Ubay. Eh, mereka dia kalau sholat itu paling apa? Paling depan. Eh, sholat ini <clears throat> mereka kalah para sahabat. Ini kalau pas waktu apa? Waktu kelihatan nampak. Kalau pas gelap-gelapan maka apa? Paling malas mereka. Eh, ini. Nah inilah mereka orang yang berucapkan syahadatain. Demikian juga orang-orang yang dia itu apa? <clears throat> mengucapkan syahadatan tapi sama sekali tidak pernah mengetahui makna dan hakikatnya dan bahkan melakukan kesyirikan bukan hanya sekedar diucapkan ini maka ini adalah termasuk di antara apa di antara kelompok ulama yang paling parah di antara yang disebutkan sebelumnya ini yang mereka menentang dakwah dan memusuhi dakwah ini tadi ini maka ini yang harus kita pak, Kita cari dan harus menghadapi darinya. saya <clears throat> insya Allah kita lanjutkan eh, setelah dan isya insya Allah. Eh, sampai di sini, subhanallah, warahmatullahi wabarakatuh.